Ya, uh, uh, kemudian baru setelah itu kita masuk pada pokok pembahasan Ramadan adalah sekolah yang sekolah ini mengajarkan ilmu dan mendidik hamba. Maka sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajar umatnya di bulan Ramadan bagaimanakah menjadi hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala Maka jadilah bulan Ramadan adalah madrasah sekolah untuk belajar taat belajar untuk perhatian kepada Allah pemilik bumi dan langit belajar untuk taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam hal-hal yang besar ataupun dalam hal-hal yang kecil maka Allah Rabb semesta alam menjadikan puasa yaitu puasa Ramadan sebagai sekolah dalam rangka supaya kita belajar bagaimanakah cara menyembah Allah Rabb semesta alam bagaimanakah kita bisa mewujudkan takwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladina min diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian la'alakum tattaqun supaya kalian bertakwa maka kalian akan mendapatkan takwa dengan berpuasa kepada Allah karena puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya karena mungkin saja seorang itu yura yura itu dikira ya, seorang itu boleh saja yura dikira berpuasa padahal realitas sebenarnya dia tidak puasa bahkan realitas sebenarnya dia melakukan semua yang Allah haramkan fisiam saat dia berpuasa sehingga tidak ada yang mengetahui hakikat real keadaan seseorang di bulan Ramadan kecuali Allah apakah dia puasa ataukah tidak puasa dan wa alamin maka orang yang berpuasa itu merasa diawasi oleh Allah Rabb semesta alam baik ketika dia sendiri ataupun ketika fil wal alan ketika dia bersama banyak orang ketika sendiri maka dia merasa diawasi oleh Allah sehingga dia tidaklah rusak niat puasanya maka seandainya seorang itu berniat untuk membatalkan puasa maka dia adalah orang yang tidak puasa meskipun dia tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, sungguh telah batal puasanya. Oleh karena itu maka puasa adalah rahasia tersembunyi yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa qaimun ala niyati siyam dan seorang yang berpuasa itu telah tegak niat untuk berpuasa dan tidak membatalkan niatnya huwa fi zahiril amri. Kemudian orang yang berpuasa itu di realita keadaannya, di penampakan lahiriahnya jauh dari hal-hal yang membatalkan. Demikian keadaannya fil jalwah ketika dalam kondisi yang terang dilihat oleh banyak orang sebagaimana demikianlah keadaannya ketika khalwah ketika sepi sendiri maka demikianlah keadaannya ketika dia sendirian kama huwa fil alan sebagaimana saat dia bersama banyak orang dan yang mengetahui itu semua hanyalah Allah Rabb semesta alam maka puasa mengajar kita untuk bertakwa puasa Ramadan adalah sekolah yang di sekolah ini seorang itu belajar bagaimanakah berbuat lillahi hanya semata-mata karena Allah Rabb semesta alam untuk mendapatkan takwa. Ya, karena puasa mengajari kita untuk ikhlas, ya, meng, uh, ya, mengajari kita untuk beramal hanya semata-mata mengharap Allah. Kemudian puasa itu adalah sekolah yang mengajari yang seseorang itu belajar di sekolah ini bagaimanakah sholat yang ikhlas karena Allah, bagaimana qiyamul lail di hadapan Allah. Karena Allah tabaraka wa taala menjadikan qiyamul lail salat malam sebagai kemuliaan orang-orang yang beriman. Maka kemuliaan orang yang beriman itu bahkan tidak pada hartanya, tidak pada duitnya, tidak pada kendaraannya. Dan kemuliaan orang-orang yang beriman itu ada dalam qiyamul lailnya. Sebagaimana wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Ujung-ujungnya kamu pasti mati. Dan berbuatlah sesukamu, namun sadarilah semua amalmu akan mendapatkan balasan. Cintailah siapa saja engkau ingin untuk engkau cintai, namun sadarlah engkau pasti akan meninggalkannya dan yang jadi syahid wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bilail dan ingatlah bahasanya mulianya seorang muslim mulianya seorang mukmin manakala dia qiyamul lail seorang mukmin yang tidak punya qiyamul lail meskipun cuma witir tiga rakaat maka dia adalah seorang mukmin yang tidak memiliki kemuliaan maka dia seorang mukmin yang tidak memiliki kemuliaan karena kemuliaan seorang mukmin qiyamul lail yang dia kerjakan Wa anna izzahu dan sesungguhnya kebanggaan seorang muslim manakala dia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Itulah yang membanggakan ketika dia mandiri, tidak butuh bantuan orang lain. Itu kebanggaan. Itu hal yang membanggakan bagi seorang muslim. Seorang muslim tidak bangga, oh bisa mengumpulkan donasi dalam jumlah yang banyak. Ya, dalam waktu yang cepat dalam jumlah yang banyak. Bukan itu kebanggaan seorang mukmin kata Nabi kata Jibril kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanggaan yang benar dari seorang Muslim, manakala dia tidak butuh bantuan orang lain, bisa berdikari, ya, tidak perlu uh, mengemis-ngemis dan menghinakan diri kepada orang lain. Maka kemuliaan seorang mukmin manakala qiyamul lail. Mukmin yang tidak punya qiyamul lail, mukmin yang tidak memiliki kemuliaan. Dan qiyamul lail tidak harus dipandang muluk-muluk. Ya, ya tiga rakaat sebelum tidur tiga rakaat witir sebelum tidur maka dengan itu dia telah qiyamul lail. Untuk bisa qiyamul lail orang tidak harus ya, bangun satu setengah jam sebelum subuh tiba. Boleh jadi cukup 15 menit sebelum waktu subuh tiba. Itu sudah cukup untuk agar punya qiyamul lail. Maka Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah sekolah yang mengajari kepada kita bahwasanya Ya, bangun sebelum subuh bukanlah satu hal yang mustahil. Ya, sebelum Ramadan boleh jadi setan datang dan mengatakan mustahil Anda ya, bisa kuat bangun subuh, bangun sebelum subuh. Nah, itu bisikan setan. Itu iblis boleh jadi iblis tersebut dalam rupa manusia ataupun dalam rupa jin. Ramadan mengajari kepada kita ternyata bangun satu setengah jam sebelum waktu subuh itu enteng. Buktinya kuat, sebulan pun kuat. Nih. Maka Ramadan mengajari kita bahasanya bangun sebelum subuh bukanlah satu hal yang mustahil. bukalah satu hal yang berat. Ya, boleh jadi setan datang mengatakan bahasanya bangun sebelum subuh itu seperti ya, mindah gunung merapi ke segoro kidul. Tapi itu tipuan setan. Itu tipuan setan. Realita fakta membuktikan. Fakta membuktikan bahasanya bangun sebelum subuh itu bukan satu hal yang berat. Itu bukan satu hal yang enteng. Oleh karena itu setelah Ramadan berakhir, hendaknya pada diri kita ada jejak-jejak Ramadan, bekasnya. Ya, ada bekasnya. Nah, bekasnya anda, tidak harus pasang target mulut mulu. Bangun satu setengah jam sebelum waktu subuh tiba. Cukup. Bangunlah 15 menit sebelum subuh tiba. Itu jejak meskipun jejak yang samar-samar. Nah, namun itu ada jejaknya. Pasang target, bangunlah 15 menit sebelum subuh tiba. Dan cukup dengan waktu itu, asal dimanfaatkan sebaik-baiknya. Asalkan ketap-ketipnya tidak 15 menit. <laughs> Kalau ketap-ketipnya 15 menit ya udah habis. Asalkan itu dilakukan dengan dimanfaatkan sebaik-baiknya itu sudah cukup agar punya jejak Ramadan di bulan Sawal, di bulan Dzulqa'dah dan seterusnya. Itu cukup itu untuk ke belakang, untuk kemudian buang air, untuk kemudian sikat gigi, untuk kemudian sholat witir tiga rakaat udah cukup. Asal dibaik eh, akan sih lakukan sebaik-baiknya dengan itu maka kita menjadi mukmin yang punya kebanggaan wasarful mukmin kemuliaan seorang mukmin adalah manakala ada kemulail di setiap harinya. Uh, <clears throat> hadis ini dilihatkan oleh atau dan yang lainnya. Ya, hadis dan hadis ini ada termasuk hadis yang paling mulia dan semua hadis itu mulia dan agung. Dalam hadis ini Allah Tabaraka wa taala menjelaskan dalam hadis ini hadis yang diwahyukan melalui perantaran Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya seorang manusia ma'asa sepanjang apapun dia hidup tidak boleh tidak dia akan menjumpai kematian sepanjang apapun umur orang itu pasti pakai mati dan bahkan kalau ketika orang itu umurnya semakin panjang maka nanti pada ujungnya dia akan mengalami ini kebosanan hidup ya, orang itu kalau umurnya terlalu panjang itu hidupnya bosan Kenapa hidupnya bosan? Karena tidak punya kawan. Ya. Karena bahasa cucunya sudah beda dengan bahasa dia. Ya, bahasa cucunya tidak, udah nggak nyambung ngomong sama, ngobrol sama cucunya udah nggak nyambung. Ya, bahasanya simbah sama bahasanya cucu udah nggak nyambung. Ini cucunya ngomong nyinyir nyinyir, simbahnya nggak tahu apa itu nyinyir, panganan apa, gorengan apa itu nyinyir. Nggak ada di bahasa simbah. Orang-orang ya, teman-temannya yang sebahasa, yang secerita sudah meninggal semua. Semuanya kemudian orang yang di bawahnya. Dan ternyata ya meskipun nggak sampai cuma selisih berapa puluh tahun, bahasa itu sudah berubah. Obrolan sudah berubah. Ya, ya. Simbahnya itu nyuruh sesuatu pada cucunya, cucunya nggak paham. Le jupoke setut, ah, setot di panganan apa mbah? Gitu kan. Karena tidak tahu anak sekarang satu apa. Kan? <clears throat> Orang tidak tidak paham. Itu padahal bahasa Jawa asli. Gitu. Ini cucu cucunya juga belajar bahasa Jawa di sekolahnya. Namun tidak paham bahasa simbahnya. Berubah. Dan itu yang menyebabkan banyak orang yang umurnya terlalu panjang di atas rata-rata, bosan hidup. Ya. Ya, kok nggak mati-mati gitu. Semuanya sudah mati semua, tidak ada kawannya. Eh, mau ngobrol dengan cucunya juga ternyata tidak menyambung bahasanya. Ya, maka ma'asa sepanjang apapun seorang itu hidup, maka dia labuda pasti kalau mau tak dia akan berjumpa dengan kematian. Kifahan artinya mewajah, menghadapi kematian. Waqad ghayyaballahu rabbul alamin ilmahu dan Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan pengetahuan tentang kapan kah mati. Sebagaimana firman-Nya wa ma tadri nafsun madza taksibu ghoda. Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang dia akan lakukan esok hari dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi, di bumi manakah dia akan meninggal dunia. Perlu diketahui, ayat ini surat Luqman 34 dalil bahasanya manusia tidak tahu kapan dia akan mati. Kalau di namun jika dilihat sekilas ya, seakan-akan ayatnya tidak membahas hal tersebut. Ayat ini dalil bahasanya tidak ada manusia yang tahu kapan dia mati. Sedangkan bumi ayatnya dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di bumi manakah dia akan meninggal dunia. Kok bisa jadi dalil? Apa sambungannya? Apa hubungannya? Hubungannya adalah tentang tempat mati. Banyak orang punya perasaan dan anggapan dia bisa menentukannya. Tentang tempat mati, banyak orang punya anggapan bisa menentukan. Saya pokoknya matinya mau di Jogja saja, nah, anaknya di Jakarta di sini. Pokoknya saya matinya di Jogja. Banyak orang ya, merasa bisa menentukan tempat matinya. Ya, saya nggak mau dia nggak mau ikut anaknya yang di Jakarta atau di Kalimantan atau di mana. Pokoknya bapak pengen mati di Jogja. Dan merasa banyak orang merasa bisa menentukan tempat matinya. Tapi realitanya tidak. Dia tidak bisa menentukan tempat matinya. Dia tidak tahu tempat matinya karena jika Allah menginginkan untuk mewafatkan seseorang di satu tempat, maka Allah akan buat orang tersebut berhajat untuk pergi ke tempat itu. Kalau takdirnya mati di Kalimantan, oh, eh, maka ternyata cucunya lahir di Kalimantan. Tengok bayi, tengok cucu ke sana. Di sana kepleset mati. Maka rencana mati di Jogja gagal total. Aslinya realitanya matinya di Kalimantan. Karena jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mewafatkan seseorang di satu tempat, maka Allah akan buat orang tersebut berhajat untuk pergi ke tempat tersebut. Dan itu realitanya, banyak buktinya. Kalau mau toleh kanan dan kiri, wah ada ada simbah-simbah. Pokoknya mati di Jogja, kampung kampung halaman. Ya. ya. Termasuk contohnya mbah saya, pokoknya mati di Jogja. Nah, akhirnya pergi ke Lampung dan tinggalnya di Lampung, dikubur di Lampung. Padahal dulunya pokoknya matinya pokoknya simbah pokoknya matinya di Jogja ternyata akhirnya pergi juga ke Lampung dan matinya di Lampung kuburannya di Lampung ya, maka banyak orang itu merasa banyak orang merasa dia bisa menentukan tempat matinya banyak orang mengira bahasanya ya, tempat mati itu dia bisa ngatur maka Allah tegaskan tidak ada yang bisa ngatur tidak ada manusia yang bisa ngatur tempat di mana Allah mencabut nyawanya Allah yang ngatur itu Allah katakan wama tadri nafsun bi ayah ardin tamutu. Tidak ada satu menjiwa yang tahu di manakah Allah akan mencabut nyawanya. Di tempat manakah Allah akan menyebut nyawanya. Jika mat, jika tempat mati yang banyak orang itu ya, merasa bisa menentukannya, maka apalagi waktu mati. Ya, maka manusia lebih tidak tahu kapan dia mati. Fal insan laya alamu andihayah. Maka seorang tidak tahu ujung akhir hidupnya, di manakah dia akan berada dan kapankah akhir tersebut akan terjadi dan sebagai bagaimanakah seperti keadaan apakah akhir kehidupan itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala istakthar menyimpan pengetahuan itu semua untuk dirinya semata. Dan pengetahuan tentang waktu mati adalah di antara kunci atau gudang-gudang hal gaib yang lima yang Allah simpan pengetahuan tentangnya maka tidaklah Allah bocorkan pengetahuan tentang lima hal ini kepada malaikat yang dekat di sisi Allah ataupun nabi yang diutus sebagai rasul ya, falmar oleh karena itu tidak eh, maka seorang itu buta tidak boleh tidak hendaknya dia merasa khawatir kemudian tadi Jibril mengatakan hiduplah sesukamu namun yakinlah dan sadarilah engkau pasti mati. Maka satu hal yang mengherankan orang-orang yang napasnya, napas-napasnya itu semakin mendekatkannya kepada akhir kehidupan. Seperti kuda pacu yang loncat eh, fimit marihi eh, ila Kosabi sebetihi yang loncat fi mitmari setelah dia mengalami proses itmar proses diet itmar itu cara orang Arab untuk membuat satu kuda itu menjadi kuda pacu kuda yang bisa larinya kencang dan ada satu proses prosesnya proses diet disebut dengan itmar maka dia bisa loncat ya, fimit marihi ya, dari atau karena setelah dia mengalami proses ya, proses diet tadi ila kosabi sabakihi ya, kosab sabak itu terjemah kasarnya eh, tongkat estafet kalau lari itu lari apa Eh, lari jarak tahunan lari estafet, huh? Nah, jarak jauh yang pakai estafet beberapa kali, maka tentu ada tongkat. Ada tongkat. Ini sampai ini 100 meter, kemudian nanti diserahkan kepada kawannya, kemudian diserahkan lagi. Akhirnya ya kosap dari tongkat estafet sebekihi artinya dia menjadi orang yang paling depan dan paling dahulu. Maka betapa banyak maka mengherankan orang yang napas napasnya napas demi napasnya itu semakin mendekatkan dia kepada kematian. Dan itu napasnya semakin mendekatkannya itu demikian cepat. Secepat kuda balap. Secepat kuda pacu. Yang dia menjadi orang yang nomor satu untuk sampai di finish. Maka ingatlah famin nafasin mamin nafasin tidak ada satupun napas kecuali napas tersebut semakin mendekatkan kita ya, menuju kematian ya. tidaklah berjalan detik dan menit kecuali dengan berlalunya detik dan menit berarti kita semakin dekat kepada anihayah akhir kehidupan maka tidak ada satupun kedepan mata yang berlalu kecuali itu akan mendekatkan ke kubur lahdotan ya, depan mata demi ke depan mata lantas bagaimanakah dengan hari demi hari maka bagaimanakah tahun demi tahun masa demi masa namun ya walau alal mar'i layar layar awi wala ya tubuh non ternyata tahun demi tahun itu menyebabkan sombongnya seseorang ya. layar awi dia tidak peduli dan dia tidak mau bertobat maka Allah menjelaskan kepada kita dalam hadis ini bahwa seorang betapapun panjang hidupnya tidak boleh tidak dia akan berjumpa dengan kematian. Tidak boleh tidak dia pasti akan berjumpa dengan al-maut kematian. awa awi artinya kafa'anha mencegah darinya layar awi tidak kemudian mau mencegah yaitu mencegah diri dari dosa walayatub dan tidak mau bertobat maka Allah jelaskan bahasanya seorang itu meskipun betapa lama dia hidup tidak boleh tidak dia akan berjumpa dengan kematian dan berjumpa dengan kematian Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam mengutus malaikat kematian. Wa kana ya'ti kifahan dan dia datang berhadapan menghadap Musa alaihissalam. Lantas Musa mencongkel mata malaikat kematian yang dia datang menemui Musa dalam rupa manusia. Akhirnya malaikat kematian kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah kembalikan malaikat kematian tersebut untuk kembali menemui Musa. Wa mau dan memberitahukan kepada Musa bahasanya kematian adalah sebuah keniscayaan. Tumainahukan. Kemudian malaikat kematian berkata kepada Musa, "Letakkan tanganmu di kulit ya, sapi jantan." Maka semua bulu sapu jantan tersebut yang ada di bawah tanganmu ila wala kebiasanah itu nilainya tambahan umur satu tahun kemudian Musa bertanya dahu kemudian apa yang akan terjadi setelah tahun-tahun tersebut berlalu Kal malaikat kematian mengatakan setelah itu mati Kal setelah itu Musa mengatakan jika demikian ya sekarang saja matinya. Ya enggak usah diperpanjang. Jadi Nabi Musa Alaihissalam. ya, dan ini hukum khusus untuk para nabi. Hukum khusus untuk para nabi. Tidaklah seorang nabi itu diwafat, diwafatkan kecuali setelah kecuali sebelumnya dipersilahkan untuk memilih mau mati ataukah hendak. Itu hukum khusus untuk nabi. Kalau manusia bukan nabi tidak bisa. Nah, tidak ada pilihan. Tapi khusus hukum khusus untuk para nabi tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali sebelumnya dikasih pilihan mau tetap masih bertahan hidup ataukah ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataukah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dialami oleh semua para nabi termasuk diantaranya ada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mau wafatkan maka Allah ngasih pilihan. Mau masih terus hidup ataukah maukah tambah waktu umur ataukah wafat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk berjumpa dengan Tuhannya. Dan setelah eh, tawaran pilihan itu Nabi tetapkan dan Nabi ambil, Nabi kemudian menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat. Nabi mengatakan dan bercerita di hadapan para sahabat, ada seorang hamba yang Allah berikan kepadanya pilihan antara apa yang ada di sisi manusia ataukah yang ada di sisi Allah. Dan hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di hadapan para sahabat Nabi kumpulkan khutbah. Nah, dan yang luar biasa satu-satunya menangis adalah Abu Bakar. Satu-satunya yang menangis adalah Abu Bakar. Nah, nah, karena Abu Bakar yang faham apa makna kalimat itu. Artinya Nabi pamitan Artinya Nabi pamitan, dia lebih memilih apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia. Artinya pamitan. Artinya ini sudah di akhir kehidupan kekasih hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lain tidak faham, tidak ada yang nangis. Satu-satunya yang nangis cuma Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah di antara bukti yang menunjukkan ya, beliau adalah orang yang paling paham tentang Quran dan Sunnah dia adalah orang yang paling pinter, paling berilmu tentang Islam di antara semua para sahabat. Dia bisa menangkap apa yang tidak bisa ditangkap oleh para sahabat. Yang lain merasa biasa-biasa saja. Nabi cuma cerita ada seorang hamba. Yang lain cuma nangkapnya polosan saja. Oh, Nabi cerita ada seorang hamba yang uh, dikasih pilihan uh, oleh Allah ya, antara kemudian ya, ganjaran di sisinya ataukah kemudian hidup bersama manusia atau sunnah oh, hamba tadi memilihkan jalan di sisi Allah itu yang ditangkap oleh para sahabat yang lain iya. tidak ada yang menangkap ini khutbah pamitannya Nabi ini ceramah pamitannya Nabi iya. itu satu hal yang ditangkap oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu oleh karena itu beliau adalah manusia yang paling mulia setelah nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu Ya, maka di sini ada kisah tentang kematian Nabi Musa alaihissalam ya, pada saat ya, malaikat kematian datang dalam rupa manusia dan terkadang malaikat datang dalam rupa manusia sebagaimana dalam hadis Jibril. Dan malaikat kematian tersebut tiba-tiba langsung ada di dalam rumah. Ya, dan Musa tidak mengenalnya kalau itu malaikat. Maka begitu Musa masuk, lu kok ada orang di sini? langsung ditempeleng eh, dan sekali tempeleng eh, bola mata copot eh, itu tempelengnya Nabi Musa alaihi salatu alaihi salatu wassalam sekali nempeleng pok itu nya copot tercongkel matanya ini kan tempelengan kayak apa ini ya kalau paling-paling kan orang tempeleng biru-biru merah paling banter biru ndak kalau tempelangannya Nabi Musa pok itu ya, bola mata copot semua lepas semua Muka sangat sangar itu tempelannya ya. oleh karena itu di, di, diceritakan oleh Al-Quran sekali pukul orang itu mati Nabi Musa mukul uh, orang Kipti yang uh, kelahi dengan Bani Israel sekali ya, sekali itu, kalau itu tinju sekali tinju pok gitu mati orang Malaikat yang datang dalam rupa manusia sekali tempeleng copot ya, bola matanya lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah engkau kirimkan aku kepada seorang hamba yang tidak mau mati. Ya, maka kemudian Allah kembalikan uh, malaikat tersebut sebagaimana normal kemudian diminta untuk kembali menemui Musa. Dan setelah itu Musa pun sadar kalau ini adalah malaikat utusan Allah. Kemudian uh, malaikat ngasih opsi. Ya, bisa mati sekarang, bisa nanti. Kalau mau nanti, maka letakkan telapak tanganmu di punggung sapi jantan. Nanti ada sekian ribu bulu tentunya. Eh, enggak enggak cuma sekian ratus ya, enggak mungkin ya. ya ada sekian banyak bulu yang ada di bawah telapak tanganmu. Yang tertutup oleh telapak tanganmu. Nah, satu bulu itu sama dengan satu tahun penundaan satu bulu sama dengan satu tahun penundaan. Kalau ada seribu berarti tambahan umur seribu. Itu kalau nggak mau mati sekarang. Kemudian Nabi Musa mengatakan setelah itu berlalu apa yang terjadi mati kata malaikat. Kemudian Nabi Musa mengatakan kalau gitu sekarang saja matinya nggak usah ee, eh, nunggu besok besok. Nah inilah para nabi mereka tidaklah meninggal dunia kecuali dikasih pilihan terlebih dahulu mau pingin sekarang mati ataukah nanti-nanti. Ya, maka ini diantaranya pilihan yang uh, Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan ini hukum khusus untuk para nabi yang tidak ada pada manusia-manusia yang lain. Li'anal marah karena seorang itu tidak boleh tidak ayantahi akan berujung kepada ujung kehidupan. Tidak boleh tidak akan sampai kepada akhirnya wal mautu dan kematian atin pasti datang tidak boleh tidak kemudian lanjutannya hadis wahai Muhammad hiduplah sesukamu engkau pasti akan mati sukailah siapa saja cintailah siapa saja yang engkau inginkan namun ingatlah bahasa yang engkau pasti akan meninggalkannya Adapun kekasih hati yang tidak mungkin kita berpisah dengannya sama sekali manakala kita mencintai Allah Rabb semesta alam. Adapun mencintai dunia yang boleh jadi dia adalah istri, boleh jadi dia adalah anak, boleh jadi dia adalah kendaraan. Maka dunia itu isinya adalah boleh jadi kita meninggalkannya atau kita ditinggalkan olehnya. Enggak ada pilihan yang ketiga. Ya, tidak ada pilihan yang ketiga. Ya, pilihan kita dengan dunia itu cuma dua. Dunia meninggalkan kita ataukah kita yang meninggalkan dunia. Kita meninggalkan dunia karena mati. Dunia meninggalkan kita karena dirampok orang, karena dicuri orang, karena hilang dan seterusnya. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihan kita terhadap dunia cuma dua saja. Kita yang meninggalkannya atau dia yang meninggalkan kita. Adapun yang tidak pernah berpisah, maka itulah manakala yang dicintai adalah Allah Rabb semesta alam. Maka jika engkau cinta kepada Allah Tabaraka wa taala, maka Allah akan menyenangkanmu dalam kehidupan. Allah akan menghilangkan kegersangan hatimu Allah akan menghilangkan kesusahanmu wa yaksib Allah akan menyibak ya, kegalauanmu Allah akan menghilangkan uh, gundah gelandamu Allah akan sayang kepadamu wa yuwasilu mahabbatin dan Allah akan mengantarkan dan Allah akan memberikan semua kecintaan dan pemuliaan kepada dirimu. Kulu hada ini semua wa aksar dan lebih banyak lagi jika jika Allah mencintaimu dan yang wasaknu dan yang paling penting adalah Allah mencintaimu dan bukanlah engkau mencintai Allah. Laisa sa'nu bukanlah yang penting engkau mencintai Allah. Inna masya'nu namun yang penting adalah engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua orang mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Akan tapi asyakna kula syakni yang paling penting adalah Allah mencintaimu. Dan itu tidak akan terjadi kecuali Anda taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan tidak akan mencintaimu kecuali manakala Anda mengikuti kekasih Allah sallallahu wasallam wa baraka alaihi sebagaimana firman-Nya katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku yaitu sang nabi Allah akan mencintaimu maka yang paling penting adalah bagaimanakah Allah mencintai Anda dan bukanlah yang paling penting Anda mencintai Allah kenapa betapa banyak orang yang mengaku-ngaku ya, mencintai namun tidak dicintai kemudian Jibril mengatakan cintailah siapa saja engkau sukai, engkau pasti akan meninggalkannya. Maka ketika hatimu bergantung kepada siapa saja yang kau inginkan dari manusia dan dari berbagai benda, maka ingatlah tidak boleh tidak engkau akan meninggalkannya dan tidak boleh tidak dia akan meninggalkanmu. Demikalah dunia. Demikalah dunia. Boleh jadi engkau meninggalkannya atau dia akan meninggalkanmu. Adapun sesuatu yang dia tidak akan meninggalkanmu selamanya selama dia mencintaimu dan engkau mencintainya dengan ketulusan maka itulah Allah Rabb semesta alam karena dia adalah zat yang abadi yang tidak akan berubah dan tidak akan hilang subhanahu wa ta'ala kemudian berbuatlah sesukamu namun ingat engkau pasti akan mendapatkan balasan eh, karena manusia mereka mengira bahasanya apa yang mereka lakukan, amal-amal yang mereka lakukan, lantas mereka lupa, maka dikira Allah juga lupa. Lantas amal tadi jadilah dia debu yang bertaburan. Tidak akan kembali kepadanya dan tidak akan diperhitungkan. Dan ini adalah anggapan azimun, anggapan yang besar yang menghancurkan masa depan yang agung dan masa depan yang terakhir yaitu di akhirat akan menghancurkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan masa depan, kesempatan untuk mendapatkan surga Allah Jalla wa ala. Maka Jibril mengatakan, "Berbuatlah sesukamu, sehingga engkau akan mendapatkan balasan baik kecil ataupun besar." Sampai-sampai apa yang datang dari dirimu minta khilatil qalbi dari apa yang merasuk ke dalam hati wa min maknuni siri dan rahasia yang tersembunyi yang itu tersimpan oleh hati yang hati itu menyimpan hal-hal tadi yang merupakan penyakit-penyakit hati maka anda akan mendapatkan balasan tentangnya wa amma makana min yakinin kaminin fil qalbi ya. adapun jika yang kaminin fil qalbi tersimpan di dalam hati adalah yakin jika yang ada dalam domir yang di dalam hati adalah iman, mustakin yang tersembunyi, yang kemudian menetap di dalamnya, maka untuk hal-hal ini akan ada e, pemberian yang besar dan karunia yang banyak. Kemudian dan ketailah bahasanya kemuliaan seorang mukmin adalah manakala dia kiamulail Maka bulan Ramadan adalah sekolah yang mengajar umat Islam bagaimanakah berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala sepanjang tahun maka kiam kiamul lail yang dilakukan di malam-malam Ramadan dan inilah solat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kiamul lail ini adalah kiam yang memanjang akan memanjang sepanjang tahun. Dan banyak dari kaum muslimin tidak menyadari hal ini dan tidak antusias untuk melakukannya. Karena memang manusia itu memusuhi apa yang dia dia tidak mengetahuinya. Maka banyak orang mengira bahasa Ramadan itu mendapatkan kekhususan berupa qiyamul lail dan tidak perlu kiamulail di malam-malam yang lain sepanjang tahun. Dan ini adalah kesalahan yang sangat mengerikan. Baldalika kadalika bahkan ya, hal itu adalah seperti itu. Mu'lanun diumumkan di masjid-masjid Allah supaya kaum muslimin berkumpul untuk taat dan supaya mendengarlah orang yang tidak hafal ya, dan supaya orang yang tidak pandai membaca Al-Quran membaca Al-Quran ya, orang yang tidak pandai membaca Al-Quran mendengar ayat-ayat Allah dibacakan sehingga bersinarlah hatinya dan tenanglah hatinya dan teranglah roh rohaninya idza kana ghairu qadirin ala tilawatiha jika dia memang tidak mampu membacanya dan jika jika dia tidak hamilillah tidak menghafalnya kemudian ibadah fi majmu'in di keramaian banyak orang itu satu hal yang lebih enteng wa nazil dzalika ala siyamika fi ramadan terapkan hal ini untuk puasa Anda di bulan Ramadan. Bandingkan dengan puasa Anda di hari-hari yang lain ya, di sepanjang tahun selain Ramadan. Maka akan Anda jumpai puasa di bulan Ramadan itu ringan karena semua orang berpuasa dan rame-rame itu meringankan perkara bagi pelakunya meringankan bagi siapa saja yang mengerjakannya maka Nabi kita saw mengajarkan kepada kita kiam untuk melakukan sholat malam di malam-malam Ramadan dan ini juga berlaku di hari-hari di malam-malam sepanjang tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kiam, uh, eh, kiamul lail di setiap malam dengan bilangan rokaat yang mudah untuk beliau lakukan. Sampai-sampai manakala Nabi tidak melakukan qiyamul lail karena satu udur, boleh jadi karena sakit atau kesibukan, maka beliau akan mengkodoknya. Yang kodok qiyamul lail itu dilakukan di siang hari, yaitu di waktu duha sebelum dari waktu duha sampai sebelum duhur tiba. Kenapa kok sampai sampai di kodok? Di anal amr kabirun. Karena masalah qiyamul lail itu masalah yang sangat-sangat besar. Fahuwa sarful mu'min karena dia adalah kemuliaan orang yang beriman. Dan siapa yang tidak mau mengambil kemuliaan ini, siapa yang tidak mau qiyamul lain? fa maka dia tidak memiliki kemuliaan. Dan siapa yang tidak memiliki kemuliaan, artinya dia adalah wadion, orang yang hina. Artinya munhatun, orang yang hina. Maka sadarilah bahasanya mulianya seorang mukmin manakala dia qiyamul lail. Hakata demikian Nabi sampaikan atau disampaikan oleh Jibril pakai taukid, pakai penegasan dengan jumlah ismiyah yang dimasuki pak inna. Demikian juga dengan menggunakan kata kerja yaitu iklam ketailah yang menunjukkan fungsi membangkitkan semangat min ajri dalam rangka ya, talaki mayulqa diterimalah apa yang disampaikan masuk ke dalam akal dan roh setelahnya. Maka ketahuilah bahasanya kemuliaan mukmin dalam qiyamul lail dan kebanggaan seorang mukmin adalah manakala dia tidak membutuhkan bantuan manusia. Artinya adalah Allah Allah Rabb semesta alam mencegah dia dari kebutuhannya sehingga dia tidak menjulurkan tangan kepada satupun dari makhluknya. Namun dia hanya menjulurkan tangan yaitu menengadahkan tangan kepada Allah semata, meminta kepada Allah semata tanpa yang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengambil perjanjian dari sejumlah sahabat untuk tidak meminta kepada siapapun apapun, tidak meminta ahadan kepada siapapun dari manusia syai'an apapun. Sehingga orang-orang ini dan diantaranya adalah Abu Bakar, manakala jatuh ya, cambuknya ya, padahal dia posisinya di atas onta maka dia tidak minta tolong orang yang di bawah namun dia anak roha dia derumkan onta kemudian dia turun kemudian dia pungut e, cambuknya yang jatuh maka ada orang yang berkata kepadanya kenapa tidak engkau perintahkan kepada kami supaya kami ambilkan barang itu jangan kau susahkan dirimu ya, sehingga harus al-buruk menderumkan onta kemudian harus turun dari onta kemudian membungkukkan badan untuk memungut dan mengambil jambu tidakkah engkau perintahkan kami untuk mengambilnya karena Abu Bakar khalifah ada banyak orang di bawah maka orang-orang di bawah mengatakan kepada Abu Bakar ya Abu Bakar kenapa tidak kau perintahkan ya, kenapa wahai khalifah Rasulullah Kenapa enggak kau perintahkan kami untuk ngambil? Enggak perlu repot-repot. Maka beliau mengatakan bahasa Abdul Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengambil janji kepada kami supaya kami tidak meminta kepada siapapun dari manusia syai'an apapun. Dan ini adalah manusia yang paling istimewa, yang paling membanggakan. Kami hanya meminta kepada Allah Zat yang di tangannya lah kerajaan Yang dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu dia adalah zat yang di sisinya lah simpanan di langit dan di bumi. Maka apa yang dimiliki oleh manusia betapapun banyaknya wa madza yamliku annasu mahma malaku wa madza yamlikuna dan apa yang dimiliki oleh manusia sebanyak apapun telah dia miliki atau akan dia miliki maka inama hanyalah mereka memiliki hal tersebut pada hakikatnya Allah memberikan kepemilikan kepadanya maka kami mau, tidak mau mengajukan hajat-hajat kami kepadanya oleh karena itu maka kami hanya akan mengajukan hajat-hajat kami kepadanya kami hanya akan mengajukan hajat-hajat kami dengannya karena Allah dia Allah adalah zat yang tidak akan menolak permintaan orang yang meminta ya, maka uh, Ya, di antara yang Nabi di antara, ya, di antara yang disampaikan oleh Jibril dalam hadis ini disampaikan oleh Jibril bahasanya qiyamul lail adalah kemuliaan seorang muslim. Seorang muslim tidak punya qiyamul lail, maka dia orang yang hina. Dan qiyamul lail itu tidak hanya khusus di bulan Ramadan sebagaimana anggapan banyak orang. Banyak orang punya anggapan. Boleh jadi anggapannya ini ya, tidak dialisankan, namun prakteknya perbuatannya menunjukkan hal tersebut. Banyak orang punya anggapan Qiyamul Lail itu hanya bulan Ramadan. Tidak berlaku untuk bulan-bulan yang lain. Dan ini adalah kesalahan yang sangat-sangat tidak benar. Bahkan Qiyamul Lail itu satu hal yang sangat-sangat urgen karena dia adalah kemuliaan seorang muslim. Oleh karena itu di antara hal yang menunjukkan pentingnya hal ini ketika Nabi sakit sehingga tidak bisa qiyamul lail Nabi kodok di waktu duha dan Nabi mengkodoknya sebanyak 12 rakaat karena kebiasaan Nabi dalam qiyamul adalah 11 rakaat. Maka Nabi qada di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Dari sini ulama mengatakan pesan qada qiyamul adalah kebiasaan ditambah satu. Maka siapa yang qiyamul lailnya 3 rakaat, maka dikodok dengan sholat 4 rakaat di waktu duha. Siapa yang qiyamul lailnya 5 rakaat, maka kodoknya adalah enam rakaat dan seterusnya. Kemudian eh, di antara yang disampaikan oleh Jibril, kebanggaan seorang muslim adalah manakala dia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dan ini adalah keadaan beberapa beberapa gelintir sahabat. Sejumlah sahabat ada yang Nabi minta secara khusus Nabi ambil janji secara khusus untuk tidak minta apapun kepada siapapun. Dan ini adalah kedudukan yang paling istimewa tentunya. Yang ini Nabi ambil tidak dari semua sahabat. Namun hanya pada sahabat-sahabat tertentu saja. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Termasuk di antaranya adalah minta bantuan ngambilkan barang. Oleh karena itu Abu Bakar dan yang lain manakala berada di atas unta kemudian eh, ada barang yang jatuh, dia tidak minta tolong orang yang di bawah padahal untanya posisinya posisi berdiri. Namun unta tersebut dia akan suruh untuk duduk menderum, dia akan turun, dia akan membungkuk, ngambil barang yang dimasukkan, kemudian yang dimaksudkan, kemudian kembali naik ke punggung ontahnya. Ini adalah kedudukan istimewa atau super istimewa. Ya, adapun minta tolong pada orang lain pada dasarnya hukumnya boleh. Ya, ketika yang dimintai adalah mampu untuk mewujudkan apa yang kita